Pertama adalah sidqul azimah, tekad yang kuat kedua ikhlas, ketiga mutabah. Kita pun sudah menjelaskan beberapa contoh ibadah. Kalau nggak salah baru dua contoh dari jenis ibadah yang sudah kita jelaskan. Pertama doa, kedua khauf, artinya takut baik doa maupun takut adalah ibadah. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh ibadah yang ketiga, yaitu tawakal. Ketiga. i'timadul qalbi ala Allah ta'ala wa siqatuhu bihi wa annahu kafi. tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah dan percaya kepadanya bahwa dia akan memberikan jaminan kepada kita yakin kita ini dijamin oleh Allah segala-galanya untuk membuat kita bisa tetap eksis untuk beribadah untuk menjalani kehidupan jadi tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah percaya kepadanya bahwa dia akan menjamin kita akan memberi kecukupan kepada kita tawakal ini adalah ibadah dan menjadi syarat dari keimanan Iman tanpa tawakal bukanlah iman. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah 23. Al-Maidah surah yang kelima ayat ke-23. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang mukmin. Nah, kalau kalian orang mukmin tawakal. Jadi tawakal dalam ayat ini dijadikan sebagai syarat adanya iman. Ini pertama. Kedua dari ayat ini kita tahu bahwa tawakal itu hanya boleh kepada Allah. Karena dilihat dari struktur kalimat. Dalam bahasa Arab Dulu bu dalam bahasa Indonesia Ibu-ibu ketika sekolah mungkin masih ingat pelajaran bahasa Indonesia Ada yang disebut dengan pola kalimat Kita masih tahu SPOK ya bu subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Arab juga ada begitu pola pola kalimatnya biasanya kalau jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il oleh full oleh kata kerja kalau diawali oleh kata kerja pola kalimatnya adalah predikat subjek objek kata kerja subjek lalu objek umpamanya kataba at-tilmidu ad-darsa kataba telah menulis at-tilmidu anak itu ad-darsa pelajaran itu predikat predikat subjek dan objek dalam ayat ini wa 'alallahi fatawakkal kepada Allah hendaklah kalian bertawakal objeknya di sini didahulukan Allah itu kan objek dalam kalimat ini hendaklah bertawakal kalian bertawakal predikat kalian subjek jadi objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat kalau objeknya didahulukan dalam kaidah kaidah ilmu balaghah sastra Arab menyatakan takdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimal mendahulukan objek daripada subjek dan predikat menunjukkan hasr dan ihtimam. Hasr itu khusus. Ihtimam itu dipentingkan, penting. Artinya objek yang dahulukan itu penting. Dan makna kalimat mengandung makna penghususan. Wa 'alallahi fatawakkalu dan hanya khusus kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah gitu. Ini menunjukkan pertama Allahnya dipentingkan, makanya dahulukan. Kedua, ada mengandung makna khusus. Khusus kepada Allah lah kalian bertawakal. Sama dengan karena iya wa iyyaka iya kanya didahulukan hanya kepada Engkau. nak mudu kami ibadah. Kami ibadah subjek dan predikat. Iyaka engkau kepada engkau engkau itu kan objek dalam kalimat ini tapi tidak didahulukan ini mengandung arti pertama ka kamu engkau itu penting dalam pandangan kita yang kedua maknanya khusus khusus kepada engkau kami ibadah jadi ayat ini menjelaskan setidak-tidaknya dua hal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin hal pertama tawakal hanya boleh khusus kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain yang kedua tawakal menjadi syarat dari iman karena Allah menyatakan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang mukmin kalau orang mukmin harus tawakal kalau tidak ada tawakal bukan orang mukmin. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah mensifati orang mukmin dengan sifat suka bertawakal. Lihat surah Al-Maidah ayat 11 juga surah Ibrahim ayat yang ke-11. Bunyi ayatnya sama di dua ayat yang berbeda. Ayatnya sama ayat ke-11, cuma suratnya satu surat Al-Maidah, satu surah. Ibrahim Surah Ibrahim surah ke-14 Allah berfirman wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Ini perintah orang mukmin diperintahkan untuk tawakal. Falyatawakkalul mu'minun perintahnya itu terletak pada huruf lam falyatawakkalil mu'minun fa ini huruf Jawa lam lam ini disebut lam amr bu lam amr itu lam yang bernada perintah bermakna perintah cuma bedanya kalau memakai lam itu perintahnya kepada orang ketiga kalau kepada orang kedua memakai fi'il amr umpamanya hei kamu duduk duduklah duduklah itu ke kamu orang kedua ya minumlah makanlah pergilah tapi kalau kita mau memerintah kepada orang ketiga kepada dia kepada mereka kepada orang ketiga itu di dalam bahasa Indonesia biasanya memakai kata hendaklah Umpamanya tolong sampaikan kepada si fulan Tidaklah dia datang besok pagi Nah itu Dalam bahasa Arab itu Amr atau perintah kepada dia Kepada orang ketiga Seperti Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Falyakul khairan awliyasmur Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia diam atau bicara yang baik. Eh hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Fal yakul fa huruf jawab la lam yakul eh, fal yakul lam bisa lam amr. Jadi walaupun memerintahnya kepada orang ketiga dengan memakai lam amr tapi tetap bernada perintah dan kaidah fikih menyatakan al aslu fil amri ini menuju Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Dalam surah Al-Maidah ayat 11 atau Ibrahim ayat 11 Allah menyatakan wa 'alallahi mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Ini perintah. Berkata Musa alaihissalam kepada kaumnya dalam surah Yunus 84. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, "In kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkal in kuntum muslimin." Kalau kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang muslim jadi perintah Nabi Musa atas suruhan Allah pasti ya agar berkata kepada kaumnya kalau kalian iman kepada Allah tawakal kepada Allah juga Allah berfirman tentang para rasulnya ketika para rasul itu berbicara kepada kaumnya Allah abadikan ini dalam surah Ibrahim ayat 11 dan 12. Kata Allah, "Wa ma kana lana an na'tiyakum sultanin illa idznillah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma 'ada 'adaitumuna wa falyatawakkalil mutawakkilun kata para rasul ini bukan hanya satu dua rasul banyak mereka mengatakan hal yang sama kepada kaumnya kata para rasul wa makana anak tiap na'tiyakum sultan dan tidaklah layak tidak pantas bagi kami untuk memberikan bukti kepada kalian bukti tentang kerusulan kami gitu ya illa biidnillah kecuali dengan izin Allah semua bukti kenabian kerasulan mereka itu diberi oleh Allah di, di, di atas izin Allah diberi mukjizat diberi wahyu dan mukjizat yang namanya mukjizat itu mampu mematahkan seluruh argumentasi mereka mengalahkan seluruh pembangkangan mereka namanya mukjizat dan mukjizat hanya untuk nabi dan rasul kalau selain nabi dan rasul nggak mungkin dapat mukjizat jadi jangan sampai kita mengatakan ah kita mah sudah pasrah nunggu mukjizat aja dari Allah salah ada Ikhwan yang sakit sekarang ada di Bandung di rumah sakit Sudah hilang kesadaran, sudah koma Terus si matanya satu itu nggak bisa lihat, nggak bisa kata orang Sunda nggak bisa gular giler bu, sudah nggak bisa apa ngelirik kiri kanan, cuma satu aja yang kanan aja, yang kiri nggak bisa. Kemarin kehilangan kesadaran, tapi ngaco ngomongnya matanya juga terbelalak terus sampai pingsan besoknya dia sadar lagi dan subhanallah matanya jadi fokus jadi bisa melihat dua-duanya kata dia wah ini mujizat ini <laughs> mujizat aneh saya juga dokter juga anehnya gitu saya bilang ini bukan mujizat mujizat khusus kepada para nabi para rasul ini anugerah saja mujizat itu maknanya dari ajaza yu'jizu ijazan fahuwa mu'jizun tambah tak marbuta untuk mubalaghah mu'jizatun mu'jizat itu sesuatu yang melemahkan pihak lain Para nabi diberi mukjizat, artinya diberi keluar biasaan yang bisa mengalahkan seluruh yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ilmu yang dominan saat itu dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya adalah ilmu sihir. Lempar tali, itu bisa berubah jadi ular. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan semua ilmu sihir itu. Tongkat lemparkan jadi ular yang lebih besar dan memakan ular-ular ahli sihir. Kalah. Lemah mereka. Di zaman Nabi Isa alaihissalam orang-orang sangat mementingkan ilmu kedokteran pertabiban siapa yang ahli dalam pertabiban dia terpandang Allah memberi mujizat kepada Nabi Musa eh Nabi Isa alaihissalam yang bisa mengalahkan semua pertabiban Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan segala macam penyakit baik yang dadakan ataupun yang bawaan bahkan yang mati pun bisa dihidupkan kembali bahkan yang e, beliau hanya mengambil tanah lalu dari tanah itu dibikin burung-burungan wah ditiup keleber itu burung terbang jadi burung beneran semua kalah di zaman Nabi Muhammad SAW orang kafir Quraisy saat itu sangat mengagungkan ilmu syair syair Siapa yang pandai bersyair dia terpandang Allah menurunkan sesuatu keluar biasaan kepada Nabi SAW yang bisa mengalahkan semua syair yang sehebat apapun turunlah al quran al Karim dan ya seterusnya itu mu mukjizat itu juga al-bayyinah bukti itu juga sultah bukti kenabian dan kerasulan mereka dalam surah Ibrahim 100 eh, eh, ayat 11 dan 12 Allah menyatakan para rasul berkata kepada kaumnya wa maka nalana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah tidaklah pantas bagi kami untuk memberikan bukti kepada kalian kecuali dengan izin Allah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Bagaimana mungkin kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Padahal dialah yang sudah menunjukkan kami kepada jalan-jalan kami dan dia pula lah yang telah membuat kami bersabar atas gangguan kalian kepada kami wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun dan hanya kepada Allah lah orang-orang bertawakal itu hendaklah bertawakal demikian juga Nabi Hud alaihi salam dalam surah Hud 56 Allah berfirman Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiatiha Kata Nabi Hud Sesungguhnya Aku bertawakal kepada Allah Rabku dan Rabb kalian Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Juga tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Yunus ayat 71. Allah berfirman, "Ya qaumi, in kana kabur 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah" fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syura'akum summa la yakun amrakum alaikum ummah summa la yakun amrukum alaikum ummah Hai kaumku Kata Nabi Muhammad, ini Kalau berat bagi kalian Tentang kedudukan aku juga tentang peringatan aku dengan ayat-ayat Allah maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal maka kumpulkanlah semua kekuatan kamu kumpulkan semua serikat-serikat kamu kemudian semua rencana kamu itu tidak perlu kamu rahasiakan ini ketawakalan Nabi Nuh alaihissalam kaumnya itu membuat sebuah konspirasi untuk mencelakakan Nabi Nuh alaihissalam beliau sedikit pun tidak takut hanya menyatakan faalallahu tawakkaltu hanya kepada Allah lah aku bertawakal juga Nabi Shu'aib dalam surah Hud 88 wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib bukanlah taufik yang aku miliki ini kecuali dari Allah taufik ini dari Allah dan hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertaubat termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah An-Naml 79 Allah mengatakan Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin Bertawakallah engkau hai Muhammad kepada Allah Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata Lihat juga surah Hud 123 Hud ayat 123 menyatakan Walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Kepunyaan Allah kepunyaan Allah lah hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Hanya kepadanya lah kembalinya seluruh urusan semuanya. Beribadahlah engkau kepadanya dan tawakallah engkau kepadanya dan Rabbu tidaklah lalai dari apapun yang kalian lakukan. Hud satu dua tiga gampang Tiga digit pertama 1, 2, 3 At-Taubah 129 juga menyatakan Fa'in tawallau Faqul Hasbi Allah La ilaha illallah La ilaha illahu Alaihi tawakkaltu Wa huwa rabbul arshil azim Kalau mereka berpaling Berpaling dari dakwah yang kita lakukan kepada mereka Artinya tidak taat Tidak tidak dakwah Yang kita lakukan Dan ingat ini harus disadari Harus disadari Jangankan kita Sebagai manusia yang amat sangat banyak kekurangan Dan cacat Cacat dalam dakwah kita bukan dalam fisik kita Kurang ilmu kurang adab, kurang akhlak, kurang ikhlas, kurang banyak banyak kekurangan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak ada kekurangan dalam dakwah yang beliau lakukan. Akhlaknya paling mulia, ilmunya ya udah nggak diragukan lagi paling berilmu tentang apa yang didakwahkan. Caranya jelas paling baik tapi orang yang didakwahi tidak tidak selalu menerima dakwah yang beliau lakukan. Banyak yang berpaling. Kata Allah, fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling dari dakwah, makul. Katakanlah, Fakul kata maka katakanlah hasbi Allah cukuplah bagi aku Allah. La ilaha illahu tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Alaihi tawakkaltu aku hanya bertawakal kepadanya wa huwa rabbul arsyil azim dialah pemilik arsy yang agung. Setiap dai harus sadar bahwa tidak semua dakwahnya itu diterima. Bukan karena kesalahan dalam hal dakwah. Tapi karena memang orang yang didakwahinya aja sudah terlalu kata orang Sunda mah bedegung bedang kelang, dekapalang itu tidak ada terjemahan bandel gitu bedegung itu bandel menyia dalam kesalahan ditolaknya dakwah Nabi SAW bukan karena kesalahan dakwah tapi orangnya aja sudah benar-benar tertutup hati. kalau kita yang dakwah lalu ditolak mungkin saja penolakan itu salah satu penyebabnya disebabkan karena kesalahan kita mungkin dalam hal dakwah mungkin kurang ilmu mungkin kurang akhlak mungkin sehingga ditolak amat sangat mungkin tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kekurangan tapi ada aja orang yang menentang sampai harus perang segala kan Nah kata Nabi saw atas perintah Allah katakan oleh Muhammad Muhammad cukuplah Allah bagiku tidak ada ilah selain Dia hanya kepadanya lah aku bertawakal. Setelah dakwah dengan cara yang benar, Tidak tawakal. Mau nerima, mau menentang, tawakallah kepada Allah. Ketika Allah memuji orang-orang mukmin, pujian Allah itu diungkapkan hak karena salah satu penyebab keterpujian mereka adalah tawakal. Lihat Ali Imran 173. Kalau yang tadi ayat-ayat yang sudah saya bacakan itu tentang para nabi ya, yang makom dan levelnya uh, jauh di atas kita tidak mungkin terjangkau. Sehingga ketika kita menemukan ayat tentang ketawakalan para nabi, kita menyatakan ah itu pantas saja nabi, bukan kita. Kita bukan nabi. Tapi nih ada orang yang bukan nabi, orang mukmin biasa. Dalam surah Ali Imran 173 Allah menyatakan alladzi qala lahumun nas Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil kata Allah orang mukmin adalah orang-orang yang ketika manusia yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang munafik Ketika orang-orang munafik berkata kepada orang-orang mukmin, "Inna nasa semuanya manusia," yang dimaksud manusia di sini orang kafir, sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Jadi kata orang munafik itu lihat orang-orang kafir musuhmu sudah berkumpul menyerang kalian. Kalian di sini adalah orang-orang mukmin. Fakhshum takutlah kalian kepada mereka. Nah, tapi kata Allah fazadahum imana maka bertambah keimanan mereka, keimanan orang mukmin ketika ditakut-takuti oleh orang munafik dengan besarnya pasukan orang kafir bukannya tambah takut malah tambah iman. Iman kepada Allah. Wakalu lalu mereka has, mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil dan dialah sebaik-baik pelindung. Jadi kalau kita ada yang menakut-nakuti, katakan kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat juga surah Al-Anfal ayat kedua tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kata Allah, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Innama Innama ini gue disebut adatul khasr Litahsis adatul khasr itu kata yang membatasi Litahsis untuk memberi makna khusus Makanya innama diartikan hanyalah. Innama hanyalah atau khusus al-mu'minun orang-orang beriman alladzina adalah orang-orang yang idza dzukirallahu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum bergetarlah hati-hati mereka karena takut وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi ayat ini menjelaskan tiga ciri orang beriman. Lihat bu, tiga-tiganya ada nggak? Pertama, kalau disebut nama Allah bergetar ada nggak dalam diri kita? Bergetarkah hati kita ketika kita mendengar nama Allah disebut? Kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran beserta penjabarannya, tafsirnya, bertambah keimanannya. Kalau yang kedua ini ngerasa ya bu ya, ketika kita baca tafsir atau mendengar kajian tentang ayat bertambah seketika mah tapi pas pulang dari kajian berkurang lagi ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah lah bertawakal tiga ciri orang bertakwa dalam ayat ini aja dalam ayat selanjutnya ada lagi tiga ciri itu bergetar hatinya ketika nama Allah disebut karena takut bertambah imannya ketika dibacakan ayat Allah dan tawakal. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan surah Ali Imran 173. Ali Imran 173 ini tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Di kalimat ini Bu hafalkan, Bu. Hasbunallah cukuplah bagi kami Allah Wa ni'mal wakil dan dialah sebaik-baik pelindung Kata Ibn Abbas Qalaha Ibrahim alaihi salamu hina ulqiya finnar Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ketika Ibrahim dilempar ke dalam api. Api apa di sini Bu? Api di akhirat di dunia di dunia kalau di akhirat neraka masa Nabi Ibrahim ke neraka siapa yang melempar Raja Namrud Raja Namrud melempar Ibrahim alaihissalam ke tengah api Ibrahim mengatakan kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Kata Allah, ya naru kun bardan wa salaman li Ibrahim Hei api jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim api yang harusnya panas menjadi dingin sehingga beres api mereda hampir padam Ibrahim itu menggigil bukannya gerah kepanasan tapi malah menggigil kedinginan. Yang dikatakan oleh Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Juga ini pula yang dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika ditakut-takuti oleh orang munafik. Sebagaimana surah Al Imran 173 Qala lahumun nas إن nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Fazadahum iman wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil Berkata manusia kepada mereka Mereka yang dimaksudlah Nabi Sallallahu dan orang-orang mukmin. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang munafik. Orang munafik berkata kepada Rasul SAW dan para sahabatnya, Inna nasa qad jama'ulakum sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Yang dimaksud manusia adalah orang-orang kafir mau menggempur kaum muslimin. Takutlah kalian kepada mereka. Ini sayur ya Bu ya. Uh, apa namanya? sesuatu yang menakut-nakuti. Perang urat syaraf lah kalau sekarang. Mentalnya dijatuhkan dulu agar takut kalau sudah takut, mental ngedrop, wah kekuatannya melemah. Tapi ucapan itu hanya menambah iman mereka lalu mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibu-ibu kalau ada yang menakut-nakuti gitu juga bu. Umpah ibu-ibu ngaji malam-malam di sebuah tempat. Pulangnya malam. Ditakut-takuti oleh preman. Hei ibu, jangan lewat pohon beringin itu tuh ada hantu apa kata ibu hasbunallahu wa ni'mal wakil udah gitu lebih baik uh, apa lebih lebih masuk akal lebih wajar takut preman daripada takut hantu kalau preman mah bisa mencelakai, bisa ngerampok, bisa ini, bisa itu. Kalau hantu enggak. Kalau preman mah dilawan juga. Dia banyak bawa senjata nekat kalau kita cuma perempuan gitu ya lemah dilawan juga kalah ditanya gitu tapi kalau hantu atau jin ah sekuat-kuatnya jin kita jauh lebih kuat dengan iman bacakan aja ayat kursi kabur mereka bacakan aja ayat yang manapun lari mereka kita juga dibekali doa oleh Rasul SAW kalau mau melewati tempat-tempat serem dan angker ibu-ibu hafal doanya gimana bu A'udhu bikalimatillahi tamati min syarri ma Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti dari sikap orang-orang kafir Quraisy dahulu. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni ada beberapa laki-laki di kalangan manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin kata al-imam Ibnu Katsir orang-orang Quraisy dahulu kalau melalui sebuah tempat yang dianggap angker baik lembah gitu ya mereka suka minta perlindungan kepada raja jin yang menguasai daerah itu bajanya agar anak buahnya nggak mengganggu umpama mbak saya permisi numpang lewat jangan ganggu jangan ganggu gitu ya buang rokok buang uang recehan di Bandung Jalan Bandung Subang, di sana ada sebuah tanjakan yang dikenal seber, dengan sebutan tanjakan Emen. Konon dulu ada orang yang namanya Emen celaka di sana. Dan sejak saat itu banyak kecelakaan di sana. Kalau mau selamat katanya harus numpang lewat ke Emen sambil buang rokok atau buang uang recehan. Selamat. Itu persis orang-orang kafir musyrik zaman dahulu zaman jahiliyah. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa ini. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma Maka seorang mukmin dijamin insya Allah tidak akan diganggu oleh apapun. Ini tawakal hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Dalam salah satu hadis yang sahih, Bu. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bila hisab." Ada yang akan masuk surga dari kalangan umatku sebanyak 70 ribu orang tanpa hisab langsung tanpa diperiksa dulu langsung masuk surga siapa mereka humul ladina la yastariqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal tiga ternyata bu pertama mereka adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah. bukan berarti merukyah haram ya, boleh merukyah. tapi minta dirukyah juga tidak haram boleh tapi kalau orang minta dirukyah dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab oleh karena itu kata Syekh al bin rahimahullah kalau ada orang sakit lalu kita jenguk walaupun dia tidak minta dirukyah rukyahlah jangan menunggu tolong rukyah saya jangan kalau dalam pandangan matanya, roman wajahnya tertangkap isyarat dia minta dirukyah oleh kita, rukyahlah. Jangan menunggu diminta untuk dirukyah. Kedua wala yatatayyarun tidak meramal. Dulu orang meramal itu dengan burung. Kalau keluar rumah ada burung mencok di atas rumahnya dilihat lalu burung itu digebah diusir hus kemana dia pergi terbang kalau terbang ke arah kanan oh berarti kalau pergi sekarang ini akan beruntung akan bagus tapi kalau perginya ke arah kiri oh berarti buruk untuk bepergian lalu dia membatalkan bepergiannya itu tak tuyur awalnya dengan burung burung bahasa Arabnya adalah toyur meramal dengan burung disebut totoyur lalu kemudian istilah totoyur ini juga diberlakukan bagi semua ramalan jenis ramalan sekalipun tidak menggunakan burung baik ramalannya itu langsung datang ke dukun ataupun tidak langsung catatan dukunnya yang datang ke rumah kita lewat majalah, lewat koran ada di dalam zodiak ya Bu, ramalan bintang. Oh, kalau orang lahirnya bulan anu tanggal sekian sampai tanggal sekian bintangnya anu, nih ramalan orang yang bintangnya anu ini untuk minggu ini. Keuangan seret, asmara bakal pahit dan seterusnya itu ramalan juga atau sekarang lewat HP tulis reg spasi apalagi ramal kirim ke anu anu anu itu tatayur haram kalau tatayur haram selain haram dosa dia juga tidak akan mungkin masuk surga tanpa hisab atau yur namanya itu Jadi Walaupun iseng bu jangan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah menyatakan orang yang datang ke, ke dukun itu ada tiga kelompok. Pertama, orang yang datang ke dukun untuk bertanya sekedar ingin tahu dan tidak percaya kepada omongan si dukun pada kur coba jodoh saya siapa yang ketiga ini umpamanya lalu oleh dukun dijelaskan begini-begini <laughs> ah gak percaya membalas bohong, maka orang ini tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam datang bertanya nggak percaya ini kelompok pertama iseng aja dia kedua orang yang datang ke dukun bertanya dan percaya dukun kapan saya dapat jodoh kata si dukun wah pulang dari sini langsung kamu dapat jodoh keluar dari pintu saya langsung mau datang jodoh Begitu keluar, benar ada seorang wanita menunggu. Ternyata dia anak dukun itu. <laughs> Langsung dapat jodoh. Nah orang itu dianggap telah kufur kepada Muhammad SAW kepada yang diturunkan. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, "Man ata arrafan wa saddaqahu bima yakul faqad kafara bima ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Aukamakal. Siapa orang yang mendatangi dukun dan dia percaya kepada apa yang dikatakannya, dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama haram, kedua lebih haram, Ketiga orang yang mendatangi dukun bukan untuk nanya, bukan untuk diramal, tapi untuk mendakwahi dan membongkar kebatilan perdukunan dia. Inilah yang baik, yang bagus. Inilah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Datang ke dukun, itu apa dukun kris? Wah, ini benda pusaka. Setiap tahun bulan dulu dimandikan kama kembang tujuh rupa air dari tujuh sumur dan seterusnya. Coba mana saya lihat nih langsung diculak-colek ke, ke ke kakinya, diinjak injek Siapa yang menghinakan keris ini dia akan bengkak sebesar gajah. Kita langsung bilang kita injek-injek. Uh, enggak, enggak sebesar gajah. Memang saya sudah gede dari tadinya, umpamanya maka di hadapan orang orang pun hilang kepercayaan kepada dukun itu nah ini dakwah ini amar ma'ruf nahi munkar kalau ada tukang tolong tenung atau teluh ibu ya guna-guna tantang di hadapan orang sok nih saya guna-guna nih sekarang umpamanya dilihat oleh orang-orang diguna-guna nggak mempan maka hilang kepercayaan orang kepada dukun itu. Itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan itulah yang terbagus. Jadi sifat yang kedua orang ahli surga yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak meramal juga tidak minta diramal dan yang terakhir yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun mereka bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakal. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Umar radhiyallahu an, Umar menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul "Law annakum tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama at tayr" tabdu khammaso wa taruhu batana seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka pasti Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana diberi rizkinya seekor burung dia berangkat dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut penuh. Manusia itu lebih pintar, lebih berakal daripada binatang manapun. Tapi dalam hal mencari rezeki masih kalah jauh oleh burung. Banyak yang gak makan. Karena kurang tahu dia berangkat tapi bingung mau cari uang kemana berangkat kemana-mana nggak dapat juga kue sampai pulang ke rumahnya ya lapar ya capek sampai di rumahnya istrinya langsung mana hasil enggak lagi lapar lagi capek lagi lemes langsung ditanya begitu bukan nyanyi jawab tapi malah marah karena isinya juga kurang kurang bijak di dalam menyambut kedatangan suami harusnya suami itu di, di, disambut dulu disediain air dulu tawari mau mandi air hangat dulu enggak gitu ya ini bu ada sebuah kisah nyata real true story ada ikhwan dulu dulu ya sudah menikah istri sedang hamil muda satu kamar sudah lewat lagi nggak bayar hmm. dia cuma punya uang 100 rupiah ditagih terus kontrakannya makanan yang ada cuma nasi sepiring bu dia bingung mau kemana cari uang berdoa sudah ikhtiar juga sudah dia nggak kerja kecuali kerjanya itu hanya memberikan les privat untuk anak SD, SMP, SMA gitu. Tapi masih jauh kegajihan dari anak-anak privatnya. Ya pokoknya pergilah, akhirnya dia pergi. Tapi ada perselisihan tentang uang 100 rupiah itu Suaminya yang sayang kepada istrinya Ini Pegang Kalau lapar beli apa saja Biar saya jalan kaki Kata istri enggak Bawa aja bawa Saya di sini gak capek gak kemana-mana diem Justru engkau lah yang akan capek butuh ongkos makan minum di jalan berselisih dia itu bukan egois tapi justru ingin mengutamakan pasangannya masing-masing perselisihan kedua tentang nasi satu piring tanpa apa-apa kata istri makanlah biar ada tenaga untuk ikhtiar kata istri enggak engkau lebih membutuhkan kata suaminya enggak engkau lebih membutuhkan karena lagi hamil berselisih Akhirnya sepakat uang dibawa oleh suaminya nasi untuk istrinya. Berangkatlah si suami dengan jalan kaki. Dia tidak berani memakai itu untuk ongkos. Akhir jalan kaki kemana mencari walaupun kuli harus apa nggak ada yang ngasih. Zuhur ke masjid berdoa menangis berangkat lagi sampai asar ketika lapar haus melihat orang yang jualan dia memberikan uang seratus uang seratus itu lumayan waktu itu tapi dia teringat istrinya wah saya enak-enak makan istrinya kelaparan akhirnya nggak jadi terus sampai akhirnya hampir maghrib dia pulang ke rumah istrinya nggak dapat satu sen pun sementara uang satu rak seratus itu utuh dia pulang dengan tangan hampa sampai di rumahnya istrinya menyambut dengan sambutan yang di luar dugaan kebayang istrinya itu akan kecewa akan cemberut tapi begitu datang langsung dia membawa handuk basah keringatnya langsung diusap dihibur dengan kata-kata yang menyenangkan pahlawanku segala macamnya semua penderitaan, semua kelelahan itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Ini kebanggaanku, saya bangga punya suami seperti ini. Disajikannya air, dia terus disiapkannya air panas untuk mandi. Enggak. <laughs> Setelah mandi dia ke masjid Salat maghrib Setelah salat maghrib Pulang dengan lesu Kata istri-istri sama sekali tidak menanyakan Apakah hasil atau tidak Dapat uang atau tidak Tidak mengeluh ini tadi e, Yang punya kontrakan itu Nagih lagi Enggak Begitu pulang dari masjid Kata istrinya Ayo kita makan dulu Suaminya kaget, makan, makan apa? Dari mana? ya ada beras, ya ada nasi gitu. Apa kata istri? Kan kita masih punya satu piring yang tadi tersisa sejak kemarin. Suaminya kaget, emang tidak dimakan olehmu? Kata istri bagaimana mungkin saya bisa makan seenak kenyang sementara suami saya ya lelah, ya kelaparan, ya lemes, nggak tega saya ingin makan bersama satu piring itu itu istrinya bu akhirnya mereka makan satu piring dan nasinya sudah agak keras karena dihangatkan dengan cara kata orang Sunda mampu disangrai atau disangrai ah digoreng tapi tanpa minyak karena nggak punya minyak gitu ya suaminya menangis bahagia dan terharu memiliki istri seperti itu makan dan seterusnya ketika makan tiba-tiba ada yang ketok pintu semuanya kaget dan tegang dua-duanya pasti yang mau nagih <laughs> ini katanya gitu waduh dengan lemas badan gemetar tegang siap dimarahi dia membuka pintu apa yang terjadi ternyata yang datang bukan yang nagih satu keluarga datang dan tanpa diduga dengan membawa bawaan oleh-oleh yang banyak ada beras ada kue ada makanan susu gula kopi dan seterusnya dan ternyata dia adalah orang tua dari anak hasil didikan dia waktu privat dua-duanya ada dua anaknya diajari privat dua-duanya masuk kepada sekolah favorit orang tua itu mau berterima kasih setelah ngobrol basa-basi sebentar pamit pulang lalu salaman dikasih segepok amplop pulang bayangkan itu rizki seharian dicari ke mana mana satu sen pun nggak dapat tapi mereka tidak putus asa mereka tidak uring-uringan mereka dua-duanya tetap sabar tetap tabah tidak menjadikan kedua-duanya berantem suaminya karena lemas tidak amuk-amukan istrinya juga karena suaminya nggak dapat tidak manyun ya tidak berantem, malah dua-duanya saling mengkhawatirkan pasangannya masing-masing. Setelah dua-duanya ikhtiarnya maksimal lalu tawakal kepada Allah, rizki itu datang tanpa diduga. Begitu dibuka itu amplop isinya satu juta. Satu juta itu bu tahun sekitar puluh an Ah itu berapa? Sedangkan kamar saja waktu itu cuma seratus ribu rupiah per bulan waktu itu nah eh, kamarnya agak besar ada ada WC ada dapur sedikit gitu ya nah, nah seperti itu jadi begitu pulang si suami dari bepergian si istri bukannya menanyakan hasilnya mana uangnya ini yang nagih terus-terusan datang enggak sedikit pun tapi dihibur, disambut sehingga kelelahan, kepenatan, kekecewaan suami itu terobati dengan sikap istrinya yang ramah istrinya yang amat sangat menyenangkan seperti itu nah mungkin ibu-ibu akan mengalami lagi karena apa namanya anak-anak juga sudah gede ya entah suatu nanti mengalami enggak Ya, belum setahun nikahnya, Bu. Itu tawakal, Bu. Jadi, burung kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana diberi rezeki seekor burung dia berangkat dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan pulang kembali ke sarang dalam keadaan perut yang penuh. Seperti itu. Hadis ini sahih. Juga dalam hadis tentang takdir. Allah berka, ber, uh, Rasul SAW bersabda, "Fata'lamu anna ma asaba lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba ini kalau kita artikan ini menurut kita bisa keliru Bu. harus dilihat syarah penjelasan dari para ulama tentang hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menjelaskan tentang qadar atau takdir Fata'lamu kamu harus mengetahui bahwa annama asabak bahwa apapun yang menimpamu lam yakun yukhti'aka. Makna lam yakun yukhti'aka ada dua makna, Bu. Makna yang pertama lam yakun yukhti'aka tidak akan meleset darimu. Annama asobak apapun yang telah menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu karena yang menimpamu itu sudah takdir sudah digariskan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan menimpamu nggak akan meleset ini makna yang pertama yang kedua anna ma lam yakun liukhtiaka apapun yang akan yang menimpamu tidak boleh membuat kami melakukan kesalahan apapun yang menimpamu anna ma'af asoba apa saja yang menimpa kau lam yakun yukhtiaka tidak boleh membuat e, kamu jadi berbuat salah tidak boleh menjadi penyebab kamu berbuat salah karena hal itu umpama kita apapun yang menimpa kita baik yang baik ataupun yang buruk umpamanya yang baik kita dapat rezeki kita dapat jabatan kita dapat hal-hal yang menguntungkan yang membuat uh, kita happy bahagia senang gembira tidak boleh hal itu membuat kita terjerumus dalam kesalahan dengan tidak bersyukur, dengan kufur, dengan hura-hura, dengan ria, dengan ujub, dengan takamur. Atau kalau yang menimpa kita itu keburukan, dan sampai keburukan itu menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Akhirnya kita stres, depresi, lari kepada hal-hal yang dosa, mencari kompensasi yang membuat dia semakin terjerumus, lari umpamanya ke narkoba, ke minum, ke adam yang sejenisnya. Wa ma'akhtaka lam yakun dan apa yang tidak ditetapkan akan menimpamu tidak akan menimpamu. Wa ma'akhtaka dan apa yang meleset dari engkau maksudnya meleset itu tidak ditetapkan, tidak ditakdirkan untuk kita lam yakun tidak akan menimpamu ini tentang keimanan kepada takdir dan ini semakna dengan tawakal karena kita yakin apapun yang terjadi terhadap kita itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kalau tidak ditakdirkan itu tidak akan terjadi kepada kita ngapain kita takut sudah bersandar aja kepada Allah ini namanya tawakal nah inilah bu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tawakal yang menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah yang agung. Tawakal itu menjadi syarat dari keimanan. Bertawakallah kamu kepada Allah kalau kamu beriman. Kalau iman harus tawakal. Kalau tidak tawakal tidak ada iman. Jadi tawakal merupakan ibadah yang amat sangat agung dalam pandangan Islam. Inilah jenis ibadah yang ketiga Keempat Roja Bukan nama radio Artinya harapan Roja atau harapan berharap kepada Allah adalah wajib Dan termasuk bagian dari ibadah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57 wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabah mereka orang-orang mukmin berharap terhadap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya Surah Al-Baqarah 218 menyatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis ini sahih dalam kitab Al-Jami' Shaghir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "O ana inda dhanni 'abdi bi." Aku kata Allah bergantung terhadap persangkaan hambaku kepadaku Jadi Allah akan bersikap kepada kita sesuai dengan sikap kita kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah dan yakin Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, Allah akan beri. Karena Allah itu akan bersikap sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah. Kalau kita berdoa baru kita pesimis, ah saya mau doa teh daripada nganggur. Padahal saya yakin nggak mungkin di lah saya banyak dosa. Doanya juga tadi salah-salah, nggak khusyuk amat. Saya yakin nggak akan dikabul lah. Allah akan kabul itu doa. Karena Allah menyatakan aku bergantung kepada persangkaan hambaku kepada diriku makanya husnudonlah kepada Allah apa husnudon bu? baik sangka baik sangkalah kepada Allah jangan berburuk sangka aduh saya yakin eh, Allah akan kayaknya akan mengadab saya nih karena saya sudah melakukan dosa besar kayaknya akhirnya itu besok saya kayaknya akan sangat rezeki ini. saya kayaknya akan diberi penyakit akan diberi bahaya ah itu bahwa kita berdosa melanggar syariat ya tapi dari sana jangan melahirkan sangkaan yang buruk seperti itu kepada Allah bersangka baiklah saya berdosa lalu tobat ah saya yakin minimal menduga kuat Allah akan mengampuni dosa saya karena saya sudah tobat nyesel bertekad untuk berhenti saya yakinlah dosa-dosa saya diampuni khusnubanlah seperti itu karena apa karena Allah itu wafur rahim Allah itu rahman dan rahim penyayang kepada makhluknya Allah senang gembira dengan tobatnya seorang hamba yang sudah berdosa lalu tobat khusnubanlah jadi dalam husnudun ada harapan. Dalam doa makruh, makruh itu doa orang yang menderita, Bu. Kena musibah, kena mengalami sebuah penderitaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa begini, Bu. Allahumma rahmataka arju, fala tukilni ila nafsi wala ahadin min khalqika tarfata Ini bagus Ibu di hafalkan ya Bu. Hafalkan lalu amalkan. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ha, ada kabar baik Bu, kabar gembira bagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Mudah-mudahan tak berapa lama lagi keluar VCD Ibu Isinya berupa adab dan doa harian bagi seorang muslim yang akan diperankan oleh anak-anak kecil. Sejak mulai bangun tidur doanya apa, masuk WC doanya apa, keluar WC kemudian memakai baju, membuka baju, makan, minum, keluar rumah pas lihat hujan doanya apa, pas lihat ada petir, ada uh, eh, guluduk apa Meledek Pas ada orang ketiban musibah Pas doa mau belajar Sampai tidur kembali ibu Peragakan oleh anak-anak Biasanya anak-anak senang juga Puter terus itu Anak-anak insya Allah hafal Kalau anak-anak hafal kan pasti ibu-ibunya malu Kalau nggak hafal Termasuk doa ketika sedih Karena yang namanya manusia Termasuk anak-anak Suatu saat pasti mengalami sedih Sedih engkau lihat kedua orang tuanya bertengkar. Sedih melihat umpamanya ibunya manyun karena nggak punya uang. Ajarkan doain. Allahumma a rahmataka arju ya Allah rahmatmulah yang aku harapkan. Fala tukil ila nafsi jangan engkau biarkan atau jangan aku engkau serahkan aku kepada diriku sendiri wala ahadin min khalqika tarfata'in atau jangan pula engkau serahkan diriku kepada seorang pun dari makhlukmu walaupun sekejap mata jadi ini sikap tawakal eh tawakal roja bu ini sikap roja berharap ya Allah rahmatilah yang aku harapkan ini roja arju dan ada tawakan jangan kau serahkan aku kepada diriku atau kepada makhlukmu walaupun sekejap mata sebab aku bersandar hanya kepada engkau hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' al saghir minggu agar kita optimis terhadap rahmat Allah ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Abu Hurairah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha ta'ala khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Allah Ta'ala Menciptakan rahmat Pada hari ketika Allah menciptakannya Sejumlah seratus rahmat Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat Padahal ketika Allah menciptakan Sejumlah seratus rahmat Saya tanya bu Ada berapa rahmat yang Allah ciptakan? Seratus Nah jadi sembilan puluh sembilan Kan barusan seratus bu <laughs> Lalu Allah menahan Di sisinya sembilan puluh sembilan rahmat 99 disimpan bu di sisi Allah dan Allah melepaskan satu rahmat bagi seluruh makhluk jadi kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini baik oleh manusia, jin, malaikat, seluruh makhluk dalam jagat ini itu hanya satu rahmat dengan satu rahmat yang terbagi-bagi untuk triliunan makhluk lebih dari triliunan di atas triliun apa santri ada nggak bilang biliun di atas biliun kalau triliun kan 12 nolnya kalau biliun berapa 15 triliun 12 kan biliun 15 ini ada 100 lah nolnya, lebih mungkin entah berapa. Nah, karena makhluk banyak bu, manusia aja entah berapa triliun, belum jin, belum ika belum binatang. Uh, itu semuanya kebagian rahmat Allah. Para rahmat Allah yang terbagi untuk berapa bilion makhluk itu hanya satu. Dengan satu aja kita rasanya betah di dunia ya bu nikmat luar biasa tidur nikmat makan nikmat minum nikmat istirahat nikmat hura-hura juga nikmat segala macam nikmat nah ini dari satu rahmat nah untuk 99 rahmat nanti Allah berikan khusus bagi orang-orang mumin di surga lagi Wah kebayang nikmatnya Makanya indahnya dan nikmatnya surga nanti itu Dalam ayat dan hadis juga Wah nggak bisa kebayangkan ya bu 99 bu baru satu aja sudah segini nikmat makanya kata Rasul SAW falau ya'lamul kafir seandainya orang kafir mengetahui ladhi indahu minar rahmat mengetahui rahmat seluruh rahmat yang ada di sisi Allah ada berapa yang ada di sisi Allah? 99 seandainya orang kafir mengetahui semua rahmat-rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan putus asa dari surga. Dia akan berharap, wah, saya pasti akan masuk surga juga walaupun kafir nih. Padahal Allah sudah memastikan orang kafir ini akan selama-lamanya di neraka. Tapi begitu melihat Allah begitu banyak rahmatnya dan begitu baiknya Allah, orang kafir pun optimis. Ah, pastilah suatu saat akan masuk surga saking banyaknya rahmat dan sebaliknya bu seandainya orang mukmin mengetahui adab seluruh adab yang ada di sisi Allah maka dia tidak akan merasa aman dari neraka bu jadi selain Allah memiliki rahmat yang banyak Allah pun memiliki adab yang banyak Seandainya orang mukmin mengetahui banyaknya azab yang ada di sisi Allah, dia tidak akan merasa aman dari azab itu. Aduh, jangan-jangan saya pun akan kena nih. Jangan-jangan akan kena Jadi bu, mengetahui adanya azab Allah bagus agar kita merasa takut. Kalau takut kita mengendalikan diri, mengerem diri, menahan diri jangan sampai terkena azab itu itu juga mengetahui seluruh rahmat yang ada di sisi Allah bagus agar kita punya roja punya harapan optimis harapan ini wajib kita miliki rasa takut juga wajib kita miliki karena dua-duanya memberikan dorongan positif dalam beramal harapan memberi optimisme dan semangat ya kemudian rasa takut juga memberikan kekuatan untuk menahan diri mengerem diri mengendalikan diri agar tidak menyimpang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang keempat Jenis ibadah yang keempat Yaitu roja Apa tadi roja teh? Harapan bu Tarsen bertanya ini masih kuat udah-udah penuh biasa belum hampir lebar bu hampir luber atau sudah luber sudah luber ya kalau begitu kita kosongkan dulu sebentar si gelasnya agar agak agak kosong sedikit sebelum diisi lebih lanjut kita selingi dulu bu dengan satu dua tanya jawab saya silakan ibu-ibu sambil minum dan menyantap snack yang disajikan ala kadarnya berupa kebingungan. Setelah saya kenal Salap, dengan P, saya bingung mempunyai anak perempuan sekolah apa yang anak saya ambil setelah selesai SMA supaya tidak rugi dunia dan akhiratnya mau kuliah di mana saya termasuk orang yang punya anak seperti ini tapi alhamdulillah tidak bingung ketika SD anak saya yang paling besar itu sekarang sudah kuliah tingkat satu ketika SD semua anak-anak saya disekolahkan di SD negeri dekat dengan saya dari rumah saya ke SD itu paling 30 meter bukan kilo bu 30 meter jadi sambil merem jalan kaki juga sampai dan tidak perlu nyebrang jalan raya karena di, di, eh, SD tersebut rumahnya de, eh, dekat rumah saya saya juga di sana ada yayasan ada TK, TPA ada masjid dengan guru dan kepala sekolahnya juga kenal baik sehingga SD itu pun uh, lebih terwarnai oleh lingkungan di daerah saya jadi tidak banyak masalah sementara sepulang sekolah dididik di rumah semuanya begitu pas SMP baru saya kirim ke luar kota di Jogja sana sehingga anak saya yang paling besar itu masuk SMP kelas 1 kelas 3 SMP sudah hafizah Al-Quran 30 juz dua setengah tahun sudah jadi hafidah nah SMA ini juga di sana seluruh selepas SMA dengan basic yang cukup bahasa Arabnya pengetahuan diniahnya apalagi hafalannya dan anak saya itu dari TK sampai SD nggak pernah juara kedua juara pertama terus dapat beasiswa terus sampai SMA juga mentas terus di rapatnya itu nggak ada nilai 8 bu sepuluhnya ada aja ada empat ada lima jadi pas masuk eh, ke lulus SMA langsung Allah me, me, me, me, membukakan jalan di tengah kebingungan saya tanya bingung aduh anak saya selalu SMA kemana ke Jakarta ke Libya berisiko keluar negeri wanita eh pas lulus SMA pas dibuka medium bu medium itu Medina uh, eh, Medina International University jadi Universitas Islam Madinah melalui internet dibuka anak saya ikut langsung masuk jadi sekarang sudah kuliah tapi di Jogja tetap lewat internet sambil pengabdian ngajar sambil juga kuliah dan nanti eh, programnya S1 dan dapat titel LC diakui seperti biasa sama dengan eh, LC lulusan Madinah karena yang ngajarin juga Ustaz di Madinah langsung tes-tesnya juga semuanya dengan bahasa Arab seperti itu Nah, jadi karena memang basicnya sudah disiapkan, bahasa Arabnya, pengetahuan diniahnya pas dibuka itu langsung masuk. Jadi sudah ada sekarang. Bahkan S2-nya juga sudah dibuka. Nah, kalau yang laki-laki ada Haidar itu anak saya yang kedua laki-laki, Bu. Sudah hafid juga. Walaupun agak telat dibanding kakaknya ya. Oh, anaknya aja bu yang yang mengikuti gurunya guru-guru di sana nah mungkin untuk anak laki-laki langsung ke Madinah ya diharapkan waktu tahun yang lalu ada profesor dokter dari Madinah langsung ke sini ke Bandung ketemu saya ke rumah saya nanya mana Haidar saya akan mukobalah sekarang disangkanya Haidar sudah lulus SMA saya bawa ke Madinah sekarang saya bilang masih kelas 2 SMA nantilah tahun depan jadi sudah ada yang pesen itu jadi kalau laki-laki mungkin lebih baik ke sana agar terkondisi dengan lingkungan di sana nah jadi saya sarankan ibu-ibu yang punya anak sejak kecil sudah dipesantrenkan sejak SMA lah eh sejak SMA sejak SMP kalau SSD masih belum bisa ngurus sendiri kecuali kalau anaknya sudah bisa mandiri sejak SD boleh tapi kalau belum seperti anak-anak saya SMP SD belum mentalnya kemampuan untuk mengurus dirinya belum nah SMP baru bisa mandiri dan bagus hasilnya jadi saya anjurkan ibu-ibu sejak SMP udah sekolahkan di sana ada penderitaan bu penderitaan itu sedih berpisah dengan anak kadang mendengar anak sakit di sana anak menangis anak menderita biarkan biarkan anak kita menderita sejak kecil dan itu akan memberikan mental menanamkan mental yang kuat tidak selamanya anak kita itu harus bergantung kepada kita sebagai orang tuanya terus dan jangan sampai anak kita itu terus-terusan mulus happy gembira bahagia tanpa penderitaan itu jelek untuk mental mereka biarkan mereka mengalami penderitaan secara alami agar mereka nanti punya mental yang kuat, mandiri dan bisa mengantisipasi semua kemungkinan yang mereka hadapi dengan sendiri tanpa harus bantuan kita. Jadi kalau anak e, terdengar di sana sakit, kecelakaan, musibah, tersenyumlah. Alhamdulillah ini bagus untuk anak kita, untuk mental mereka nantinya. Jangan sedih, nggak ya, perlu sedih ya, sedih sedikit bolehlah. Tapi itu bagus, ya sama dengan seorang pelatih bu, ya seorang pelatih, pelatih bela diri, tinju atau apa, mendidik anaknya itu dengan hal-hal yang membuat anaknya menderita ya bu ya. Ayo suruh lari keliling gunung 10 putaran kelelahan gitu baru datang push up 50 kali gitu kan kemudian setelah itu ayo tahan pasang kura-kura lalu kita tonjok sakit tapi itu bagus. Jadi fisik mereka kuat, mental mereka kuat, terus rasa sakit sudah terbiasa dialami. Pas benar-benar berantem sama orang, ditonjok sama orang dia malah tersenyum. Ah, terasa digaruk gitu kan. Nah, seperti itu, Bu. Lebih baik sejak awal kita didik, kita latih untuk terbiasa menderita agar mentalnya kuat dan terprogram sehingga kuat benar-benar. Jadi itu penderitaan yang perlu perlu dialami oleh anak-anak kita. Coba bayangkan anak-anak yang nggak pernah menderita, yang selalu keinginannya terpenuhi karena dipenuhi oleh orang tuanya. Mentalnya ambruk, bu. Dia tidak akan bisa mandiri nantinya. Jadi penderitaan itu perlu amat perlu bagi anak-anak. Jangan dibiarkan anak eh, happy, bahagia, terpenuhi seluruh keinginannya secara, terus-menerus, nah, itu kurang bagus. Jadi itu ya Bu ya, saya sarankan sejak SMP lepaslah, lepas, lepas. Awalnya mungkin anak nangis, nggak apa-apa. Kita sedih, kita nangis, nangislah nggak apa-apa. Sehari dua hari nangis, sebulan dua bulan juga sudah hilang nangisnya. Jika seseorang diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah tanpa musibah yang berarti dan ia menyangka sedang diistidraj oleh Allah, apakah termasuk suudan kepada Allah? Uh, bukan menyangka bu, tapi khawatir boleh. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dimana mana dipuji, diikuti orang Kemana Syekh Imam Ahmad melangkah, oh, orang itu di belakangnya itu mengikuti, bertanya ini ini. Dan ini lumrah bagi seorang ulama sekali berimam Ahmad. Jangankan ulama sekali berimam Ahmad ya, zaman sekarang aja se selevel ustaz umpamanya. Itu begitu ustaz itu beres ngaji, kelihatan santai, rileks sendiri, uh, itu langsung diserbu itu nanya ini nanya itu apalagi Imam Ahmad sampai beli itu menyendiri sembunyi-sembunyi ketika melihat di mana-mana orang membicarakan kebaikan ketinggian ilmu dan kesolehan serta ketakwaan Imam Ahmad Imam Ahmad kan nyamar menyembunyikan diri tapi di mana-mana orang menyebut-nyebut dirinya dengan dalam konteks pujian Imam Ahmad menyatakan ya laitani istidrojan walah mudah-mudahan saja ini bukan istidroj dari Allah Imam Ahmad khawatir dan nah, kekhawatiran itu boleh nggak apa-apa tapi jangan suudon berburuk sangka wah ini Allah sedang istidroj ini kepada saya saya lihat harta saya begini jabatan saya wah ini Allah gimana nah, itu baru suudon tapi khawatir boleh Bagaimana menasihati orang yang terlalu husnudon kepada Allah Sehingga menyangka dosanya pasti diampuni tapi maksiat terus Ini bukan husnudon, ini kurang <laughs> ajar Ini orang ini apa namanya tak tahu diri Maksiat terus tetapi yakin diampuni Dia orang jahil dia orang yang tidak tahu apa syarat-syarat diampuninya dosa. Kalau diampuni dosa harus berhenti dari dosa itu kalau terus-terusan tapi yakin diampuni ini istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tobat tapi dengan terus menerus melakukan dosa itu itu tobat yang melahirkan dosa bukan menghapus dosa sehingga beliau menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar istighfar kita itu perlu diistighfari lagi maknanya istighfar yang dilakukan diucapkan oleh seorang tapi terus menerus dalam dosa yang diistighfarinya itu bukan menghapus dosa itu tapi malah menambah dosa seperti itu karena istighfarnya itu dianggap istihza, mengolok-olok kepada Allah. Dia minta ampun tapi terus terus sekarang begini ya Bu ya. Sekarang begini ya. Ada orang menghina kita, mengolok-olok kita. Kita tersinggung. Mengolok-oloknya itu dengan cara menggelitik kita, dengan cara Ah, menjembel-jembel pipi kita dengan cara yang seperti itu kepada anak-anak padahal kita sudah tua kita tersinggung berat akhirnya dia minta maaf aduh minta maaf jangan marah dong sambil terus menggelitik sambil terus menjembel ah, jangan bau, jangan bau, apa baut itu jangan cemberut dong terus sambil begitu maafkan dong gitu ya saya memang sudah bersalah sambil terus begitu Walaupun dia minta maaf, mengaku bersalah, tapi perbuatan dia mengolok-olok kita itu terus dilakukan, apakah kita yakin dia itu minta maafnya benar-benar? Enggak, itu mengolok-olok. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, istighfar sambil terus-menerus dosa itu adalah istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. jika seseorang ini bukan intermezzo ini tapi benar-benar sesi tanya jawab karena pertanyaan banyak waktunya semakin berkurang jika seseorang ditimpa penyakit misalnya kanker Dia memilih bersabar daripada disembuhkan oleh Allah sehingga dia tidak berdoa untuk minta disembuhkan dan tidak pula berobat. Bolehkah? Tidak boleh. Karena apa? Karena tawakal tidak menafikan ikhtiar. Tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar. Oleh karena itu kalau seorang sakit dia wajib berobat sebagaimana kata Nabi SAW tadawu berobatlah kalian fa inna likulli da'in karena semuanya setiap penyakit itu ada obatnya ini perintah dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu orang yang sakit lalu tidak mau berobat hanya tawakal kepada Allah ini bukti atau wujud tawakal yang salah. Seperti umpamanya ya uh, Syekh Muhammad Khalifah Tamimi rahimahullah ketika menjelaskan masalah tawakal. Tawakal itu bukanlah umpamanya kita uh, punya kendaraan mobil lalu kita parkir di pinggir jalan, lalu kuncinya kita simpan dalam mobil, kemudian dalam keadaan itu lalu kita tinggalkan lalu kita tawakal kepada Allah ah tawakal sandarkan kepada Allah kalau dia masih milik saya mobil itu tidak akan ada yang nyuri nah, akhirnya pas dia pulang mobilnya sudah tidak ada ini bukan tawakal tapi hadiah kepada pencuri tawakal itu kunci dulu itu pintu-pintu mobil kunci setang bila perlu ada kunci rahasia sudah setelah maksimal usaha lalu tawakal. Adapun setelah usaha maksimal dan tawakal pokok lepas pulang ke mobil itu sudah hilang, nah itu adalah takdir. Barulah itu adalah tawakal kepada Allah, baru bersabar. Jadi tawakal tidak menafikan ikhtiar. Jika suami dolim mengambil uang hasil istri kerja, tidak menafkahi keluarga, tidak sholat, Apakah lebih baik istri minta cerai atau bersabar sampai Allah memberikan hidayah pada suami? Kita lihat maslahat mudaratnya, Bu. Secara syar'i menurut fikih kalau kondisi suami seperti itu sudah menjadi penyebab bolehnya istri minta talak, minta cerai. Boleh, bukan harus, bukan juga lebih baik, bukan tapi dia sudah terbebas dari hadis ayu imro'at yang tolabat, tolak min zawjiha wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya maka lam ra'ih rahyat al jannah maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga itu kalau minta cerai tanpa uzur syar'i haram dosa. Tapi kalau ada udur syar'i dia boleh dan tidak haram seperti kasus yang ditanyakan ini. Boleh. Tapi bukan harus dan juga bukan lebih baik. Tapi boleh dia tidak berdosa. Adapun mana yang lebih baik atau cerai atau tidak, lihat maslahat mabarot yang terjadi setelah perceraian. Kalau Bu, apa nih? ada dari luar negeri bisnis super penting sebentar ya. Satu menit. Ya. Halo. Halo. Halo. Tidak ada nomor ini. Kalau seusai perceraian, kondisi ibu jauh lebih buruk umpamanya uh, tidak ada yang melindungi sementara dia perlu perlu mahram untuk kesana kemari anak-anaknya juga menjadi broken home gitu ya kecewa berat lalu unjuk rasa dalam bentuk yang lebih menimbulkan mabarak lagi sehingga dikalkulasikan keberadaan suami dalam keadaan demikian tetap lebih baik daripada bercerai maka berarti lebih baik tidak bercerai tapi kalau setelah bercerai itu ternyata lebih baik atau pas kita bercerai tiba-tiba suami itu taubat berubah dari buruk menjadi baik rumah jangan cerai dong kalau cerai kan saya nganggur selama ini makan juga dari mama di mana bahwa inilah saya akan sholat saya akan dolim lah saya akan jadi ustadz umpamanya ah itu alhamdulillah berarti bagus ya jadi lihat maslahat madarat yang muncul setelah perceraian jadi tidak semua hal yang secara fikih boleh bercerai itu bagus untuk bercerai tidak lihat maslahat dan madarat yang muncul setelah perceraian itu terjadi Seorang wanita biasa mengalami haid 5 sampai 7 hari. Setelah menikah ketika digali, digauli suami pada hari ke-7 atau ke-9 Cairan yang keluar berwarna kecoklatan Apakah wanita tersebut sudah bisa dianggap suci? Uh, ibu wajib setiap wanita mengenali karakteristik haidnya masing-masing baik sifat darahnya baik warnanya ataupun baunya ataupun kadar keencerannya maupun waktu lamanya haid sebab lamanya haid setiap wanita tidak sama kalau umumnya yang normal ya 6 atau 7 hari. Tapi kadang-kadang ada wanita dengan siklus haid yang tidak normal. Kadang-kadang sebulan, eh, dua bulan, tiga bulan baru haid sekali haid setengah setengah bulan umpamanya atau kurang atau lebih tidak normal. Nah kalau bagi wanita yang normal Setiap bulan rutin tanggal sekian sampai tanggal sekian Antara 6 sampai 7 hari Maka wajib mengenal karakter darahnya masing-masing. Umumnya bu begini ya, e, pertama keluar itu darah itu sedikit, hari kedua makin banyak, hari ketiga tambah banyak, hari keempat itu puncak-puncaknya banyak. Hari kelima kemudian berkurang sedikit, hari keenam tambah berkurang lagi. Nah hari keenam itu sudah mulai coklat. Setelah coklat itu coklatnya muda, Terus setelah itu kuning Setelah beres kuning Barulah keluar lendir putih Keluarnya lendir putih Merupakan akhir dari masa haid Kadang-kadang Kadang-kadang bu ya Seorang wanita mengalami Setelah empat hari Tiba-tiba berhenti Padahal masih coklat Tiba-tiba berhenti terus seharian malah dua hari kadang-kadang banyak wanita karena sudah berhenti tidak keluar lagi dia sholat atau mengadakan hubungan dengan suami setelah dua tiga hari keluar lagi ada ya bahkan sering bukan ada sering yang seperti itu kata Femin, walaupun berhenti tidak keluar tapi sebelum keluarnya lendir putih saat itu masih masa haid tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh berhubungan dengan suami. Sebab nanti pasti akan keluar lagi. Jadi ibu, sebelum keluar lendir putih, jangan dulu menganggap suci. Jangan dulu sholat, jangan dulu saum, jangan dulu berhubungan dengan suami. Nah sebab nanti akan keluar lagi, sebab umpamanya ibu-ibu masih coklat dia, ya, masih coklat, tiba-tiba berhenti. Terus seharian, nah banyak ibu-ibu yang mandi terus sholat. Jangan, nanti besoknya pasti keluar lagi atau lusanya keluar lagi jadi eh, biarkan sampai keluar warna coklat muda lalu kuning setelah kuningnya kuning tipis barulah keluar lendir putih yang berbau itu akhir masa haid setelah keluar lendir putih berarti selesai haid Nah ini juga pernah disimpulkan eh, dari hasil penyelidikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i membuat kuesioner kepada para wanita tentang haidnya masing-masing dari ratusan orang lalu disimpulkan seperti itu. Nah, jadi begitu Bu ya. Jadi sebelum keluar lendir putih, maka jangan dulu suci. Jangan sholat, jangan saum, jangan ini, jangan itu Maka teruskan dianggap masih haid walaupun darah itu tidak keluar dalam jangka waktu sehari atau dua hari tapi nanti akan keluar lagi walaupun tidak keluar itu masih tetap dianggap masa haid itu bagi wanita yang siklus haidnya normal rutin seperti itu Adapun bagi wanita yang haidnya tidak normal, tidak rutin, maka dia harus melihat dari sifat darahnya Makanya harus melihat, harus tahu warna dan bau darah. Kalau darahnya adalah darah haid seperti biasa, maka itu dianggap haid walaupun 15 hari. Tapi kalau darahnya bukan darah haid seperti seger gitu ya, warna merahnya merah darah biasa, berarti itu istihabah dan bukan haid kalau bukan haid berarti dia tidak haid tetap wajib sholat wajib saum karena darah yang keluar adalah darah istihamah bacaan ham, uh, subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil apakah ada tambahan ni'mal maula wa nasir boleh tapi ayat tadi cukup hasbunallah wa ni'mal wakil ada ni'mal maula wa ni'mal nasir boleh juga apakah setelah Nabi Muhammad meninggal hingga zaman sekarang mungkinkah terjadi malaikat turun ke bumi menjelma, menjelma sebagai manusia wallahu alam tapi mungkin sebab tidak ada nas ayat atau hadis yang menafikan kemungkinan seperti itu dan itu pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Benarkah orang pelit itu yang apabila mendengar orang menyebut nama, nama Rasul dia tidak bersolawat kepadanya? Apakah ini ada hadisnya? Iya, sepelit-pelit orang adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bersolawat. Iya betul. Tapi yang tidak menginfak sedekah juga pelit, bu. Itu pelit ini juga pelit. Bagaimana cara menghadapi anak yang sudah stres, sakit, suka marah-marah? Kalau sakitnya kamu, ia mengumpat-ngumpat dan mengatai Allah dengan omongan jorok. Anak ini laki-laki dewasa. Apakah kalau dia sedang seperti itu harus kita rukyah? Boleh dirukyah, nggak apa-apa. Tetapi yang lebih penting lagi memang memberikan bimbingan secara rutin kepada anak itu agar imannya tambah kuat, tauhidnya lurus, sehingga dengan itu kesabarannya meningkat. Sikap pasrah tawakalnya juga mulai muncul, mulai tumbuh. Dan itu yang bisa mengendalikan karakter buruk dia tadi. Jadi kalau hanya dirukyah dengan iman yang dibiarkan seperti itu akan tetap begitu-begitu juga. Jadi lebih baik dakwahi, nasihati, dididik, dibimbing seperti itu. Saya dan suami Alhamdulillah telah melaksanakan ibadah haji tahun 2006 Tapi waktu itu saya belum menjalani sunnah Dan banyak melakukan bid'ah selama ibadah haji Bolehkah saya berniat melaksanakan ibadah, haji lagi untuk memperbaiki amalan-amalan yang pada waktu haji terdahulu? Boleh, bagus bu. Walaupun dulu kita sudah berhaji sesuai dengan sunnah, terus kita mau haji lagi, ya bagus juga. Gak apa-apa, mau dulu banyak bid'ahnya mau sesuai dengan sunnah, boleh kita haji lagi dan bagus. Saya juga inginnya sih setiap tahun gitu ya tapi ibu-ibu yang ada di sini juga seperti itu ya jangan e, hanya karena pernah sudahlah saya yakin diterima dulu sesuai dengan sunnah sekarang banyak uang tetapi tidak mau haji lagi jangan sampai seperti itu Haji lah nggak apa-apa ada seorang ahwat yang telah menikah tapi suami tinggal di luar negeri sudah dua bulan ini dia tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dia sudah telepon suaminya agar dikirimi nafkah lahir tapi tidak ditanggapi bagaimana ahwat tersebut harus bersikap padahal suaminya telah bercekuk berkecukupan dalam kurung sudah menikah dua tahun tapi baru bertemu dua kali gimana lagi ya sabar aja paling boleh terus hubungi suami bila perlu tanyakan alasannya ini harus diperjelas ataukah suaminya keluargaan sono atau orang sini yang kerja di sono kalau suaminya orang sono keluargaan di sono terus dia kesini lagi kunjungan lalu menikah ini banyak permasalah bu banyak bermasalah mungkin suatu saat kesini lagi tapi nikah lagi sama wanita lain mungkin saja tapi mudah-mudahan ini bukan begitu ya mudah-mudahan bukan begitu harus diperjelas tapi banyak yang seperti itu yang harus dilakukan oleh si istri itu pertama kalau dia sabar seperti itu dan ridho silakan tunggu setahun dua kali berarti kalau usianya 40 tahun cuma 80 kali akal eh, hati usia pernikahannya tapi kalau umpamanya dia mau, dia boleh menuntut cerai. Karena ditinggal tanpa nafkah sudah lama. Makanya ketika uh, apa namanya uh, si istri merasa terodolimi dengan itu tidak nafkahi lahir batin dalam jangka waktu lama, dia boleh menggugat cerai ke pengadilan agama, udah cerai, silakan nikah lagi. Dan itu lebih baik gitu daripada diperlakukan seperti itu terus dua tahun baru bertemu dua kali berarti setahun sekali terakhir Apakah seorang istri yang bekerja di kantor membantu biaya hidup keluarga tetap menyelesaikan keperluan keluarga seperti masak, merapikan rumah dan lain-lain? membantu kebutuhan lahir batin suami harus juga mematuhi suami untuk berjualan sambilan padahal si istri sudah tidak punya kemampuan atau letih tapi kalau ditolak suami akan marah dan mengancam apa yang harus dilakukan lu suaminya ngapain itu istrinya kerja masak segala macam untuk suaminya suaminya ngapain makan ya ini termasuk balim suaminya ya ia bicarakan baik-baik kepada suami gitu ya kalau memang ya sebab mencari nafkah itu tanggung jawab dan kewajiban suami kalau suami melalaikan ini dia berdosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim kafa bil mar'i ithman idza amayyaun. cukup seseorang itu berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya Nah istri mengelola rumah tangga, masak, nyuci, beres-beres, melayani suami itu. Kalau ibu sudah melaksanakan semua itu sudah. Selebihnya kalau suami menuntut bicarakan baik-baik. Pak ini kan tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu sudah ini gitu. Ibu sudah letih, bilang aja baik-baik. Kalau ngancam, ngancamnya ngancam apa? Kalau ngancamnya ngancam dipukuli, sekarang ada KDRT bu, ada undang-undangnya. Hai, bapak nggak di penjara gitu saya bisa lapor polisi loh saya pukul sampai bengkak ini jadi bukti saya ke polisi <laughs> bapak di penjara bisa begitu jadi jangan takut terhadap ancaman itu tapi bicarakan secara baik-baik ya sudah bu eh, selesai seluruh pertanyaan dan habis juga waktu yang tersedia untuk kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi sekali lagi untuk tahun ini ya Bu, yaitu hari Rabu yang akan datang tanggal 10. Saya masih ada di sini, Insya Allah. Uh, eh, untuk hari ini cukup sampai di sini dan bagi ibu-ibu yang akan menitipkan kurban untuk di selat Cau, bisa hubungi saya langsung lewat telepon atau lewat mulia juga boleh Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh